Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu ar-rabi'ata asyarata. Utai makalah kang kaping 14 iku an Abdullah Al-Antaqi sangka Abdullah Al-Antaqi rahimahullah qala dawa sapa Abdullah. Dawa khamsun guna min dawa'il qalbi. Khamsun utai barang lima guna iku utawi khamsun. Khomson guna min dawail kolbi Khomson utawi iki kono barang lima guna kang utai khomson min dawail kolbi Ku sangking obati ati itu tambahnya ati inta keswatihi nalikane atau sekolab Wahadil khomsatu utawi ikilah barang lima makhudatun den alab Den alab dijupuk mingkala sayyid al jalil ibrahim al khawas saking dawe as sayyid al jalil ibrahim al khawas al jalil Kama kau dina perkara dakaro orang nyebut yang masuk an-Nawawi manawi fitipian yang dalam kitab fitian. Wajah tala nabi sobo badun sebagian ulama ada hadil khomsati yang atas iklah limo nabi asya yang berapa perkara kasih rotan yang kang akeh. Lakin ba'duha tetapi ini itu sebagiannya khomsah utawa ziyadatu ba'dihim Iku yadkhulu manjing opo ziyadatu ba'dihim manjing via yang dalam khomsah Maksudnya sebagian ulama mengatakan tidak hanya lima, tapi yang tidak lima itu semakna dengan lima yang sudah disebut ulama ini. Siji termasuk berhati-hati mujalah satu solihin, yaitu ngancani lungguh wong soleh soleh kabe il khairi tegese ngancani lungguh wong soleh soleh maknane eh huduru majali silwati tegese nekani majlis-majlis nasihat wa akhbari solihin dan cerita ceritanya wong soleh soleh Terus lungguh beong soleh mas satu le maksudnya lungguh pas ngaji. Gini ku khuduru majalis silwati nekani majelis-majelis ngaji. Wa yadkhululan manjing fi kain dalam dalem mengkono-mengkono mujalasati solihin apa asum tu meneng. Wal uzlatu lan uzlah memisahkan diri anil khaidin. Sangking wong sing slurup. Slurup manane tenanan filbat ini yang dalam barang batin. Jadi ngancani wong soleh, menghindari ngancani wong sing ora jelas-jelas. Wakiro atul Qur'an ilan obat ati nomor loro maca Qur'an. Oleh maca bidadaburi klan dia ngenangen fil makna ing dalem maknane. Wa ikhlaul batini lan ngosongno weteng. Ngosongno koli di kelawan mu jupuk sing sidik minal di sanging barang halal. Jadi senajan to halal mangane ya sak cukup sak kadare fa inna akal halal. Mongko sak temene mangan barang halal rasul sulkuli iku dadi pokok sangka sakabehane ibadah. Li annahu li anna akal halal karena mangan barang halal yunawiru iku iso madangi apa akal halal madangi alkohol baing ati. Nah ati iku padang fatan jali mongko dadi pertelo. Fatan ya mongko dadi pertelo pemir atul basiroti apa kacamata hati. Mir'atul basiroti. Nah, kiai kuno maknanya kocok bergolone hati, koco ngilon ya. Nak nanam halal, maka hati kamu ibarat kaca yang terang, iso nopo ngutip utawa iso nerawangi gambar-gambar sing sekelilingem. Jadi padang minas sodai, terbebas minas sodai saking gereng, atau saking rek. Saya kurang mana nih gereng, nopo jenis. Pokoknya kocok jadi burem. Al muwarisi kang nyebabno lil koswati maring atau ati. Wafil hati silan itu tetap dalam hadis al marfu'i kang den angkat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam utaya no dawuh salah suhi solen turitul qaswa. Salah suhi solen dia no tolong tingkah itu turitu iku nyebab nyebabno apa salah suhi solen al qaswata ing atau ati atos fil kolbi ing dalam hati cici hubutu ami seneng mangan. Wa hubun lan seneng turu. Wah kubur roka seneng istirahat. Iki gue melebu gue seneng mangan, seneng mangan, seneng turu, seneng santai. Bermangan rokok. enggak waret turu, wis mlebu Gue mari hati apa? Atas. Maksudnya satu tambah dua suara kok sangka atas iya, iya. Untung atas. Untung ijak ngaji, mujalatus solihin oh. Cek ngumpul yang soleh soleh. Oh, utang jasa be aku, nanti jaya utang jasa be aku berpengaji. Wakia mulai lilan lan obate neng ku jumeneng ning bengi. Eh salatun nafilati tegese salat sunat. Salat sunat badal istiqodati sausé melek menanomi sang itu. Maksudnya ojo kok melek bengi mergo lali ro ngisa. <laughs> Dadi melek bengi perkara salat tahajud ora kok setengah papat ngilir ro napa? Isa ndablek jenenge. ngosol setengah papat urung napa? Isa. Watador ulan DPDP ne pangeran ing sobahi nalikane meh esuk ay inda kurbi tegese meh margi esuk. Ae ul bagi tegese DPDP ne wong sing nangis nangis-nangis tenan fi awakhir laili ing dalam waktu bengi sing akhir. Li hu li anna akhir laili ku waktu tajaliyati ku waktu muncule tajaline Pengiran. waktu tajali, waktu muncule rahmat-rahmati Allah wa nuzulur rahmati lan turune pira-pira rahmat. Wa zatala nambahi sebagian sebagian ulama termasuk bati hati sebagian ulama nambahi kasrotal istighfari ing ngekeh-ngekehno jaluk sepuro wa zikral mauti lan eling mati. Wa ziaratal kuburi lan akeh ziarah kubur. Terus sebagian ulama nambahi istighfar sing akeh eling mati uh, ziarah kubur. Mesti delok kuburan itu. Mesti nak delok kuburan ya delok kuburan anak ziarah Wali Songo delok kuburan ping Songo ning dalan delok wong wedok ping ribuan. Niku ya wis engko pangeran dhewe sing ngitung piye ku totalane piye. Saya ziarah ya apa nih sing Nggak nak ziarah kubur sekali-kali merem neng bis, nanti ketemu wali songo. Liane iku merem. Mergo delok patok mau setengah jam, delok wedok Cirebon nganti Surabaya. Pirang jam. Akeh di kira-kira kowe. Gak kowe ora bekas kiai liya kowe lho kowe. Akeh ndi? Gak jujur ya. Ya soalnya tong dhewe mbok pangeran pirsa. Kemkot sepuro, orang sepuro ya keben ben, mungkin salah kok sepuro. Nah ziarah ya apa? Jelalatan itu sing apa? Wa zada ba'duhum kasratal istighfar wa dzikral mauti wa ziyaratal kubur lan ziarah kubur. Oleh ziarah mu'tabirar hale wong sing ngalap teladan hali sukaniha kelawan penduduke wong-wong sing manggon kuburan. Lagi aku sing setuju sebagian ulama nambahi wa Musa hada taman nanya kesini wong finaziing dalam kelar kelar <laughs> wah ikut sini sih. Jadi <laughs> oh nak Mustafa kelar kelar dulu ini ibadah apa? <laughs> Apa? Ibadah. Jadi nak ono wong nazak kon delok oh ana niku ora cocok kula niku sakit napa. Sakit nazak ku ya loro napa. Didelok. Nah niku ora cocok kula fatwa-fatwa niku ora cocok. Yes, mosok wong nazak njen ya lara tenan. Niku ora didelok malah loro meneh, malah <laughs> dadi serapsane niku. Mau tambahane ulama. Tapi buatin cocok loh. Mesti sanut sing mau, sing rasa tambahan nih. Jadi cukup apa? Napa mujalah satu solihin, kiro atul Quran, Ikhlaul batin kiamulail watadoro nopo tadarruk intas Wal makola al khomisat asar tadi mon makola normal ya niki sing wal makola al khomisat asar makalah sing ke belas. Ya. an jumhuril ulama saking mayoritas ulama. Nah niki tenanan niki. Iku ngene ana dawuh anal fikrota ala khamsati aujuhin. Anal fikrota saat temene mikir iku ala khamsati aujuhin ing atase 5 pira-pira cara. Jadi mikir itu ada lima cara atau lima model. Kala dawa sapa aliyun mau wajah la ibadata kata fakuri la ibadata ora ana ibadah iku wujud mesti ora ana ibadah sing nilaine kata fakuri kok dene mikir Wa qala ba'dul arifin utai lan Sopo sapa ba'dul arifin sebagian wong sing ahli makrifat dawuh al fikratu ta mikir sirajul qalbi iku dadi lampune ati Faida dapat mongko nalikane ilang apa fikrah fala itu atau mengkorano pada padang mujud lahu kedhe kalem. Wafil khobar khabar kita tetap dalam hadis dan dawa saat ini utai mikir mongsa mongso. Oke, saya gimana nih saat jam, tenan bora, maksud sak aku saat jam, di sini jam, eh saat ini tapi mikir saat nopo, mongso, mana aneh oke, saya yuk khairun wa ape, ben ibadah di sini nasanatan, bang ibadah binen, Sweet. Ai tafakkuru tegese te tafakkur fi masnu'atillahi ta'ala ing dalam barang-barang sing digawe Allah ta'ala. Wa fi sakaratil mauti ing dalam sekarat mati wa bil qabri lan siksa kubur. Wa ahwalil kiamat lan prahara dina kiamat. Iku khairun duwe apik. Min kasirin tinibang barang akeh minal ibadati sang ibadah. Lima krono perkara ya tarot tabu kang dadi kasusun apa ma'ala dzalikal fikri ngatasi mengkon-mengkon pemikiran minal khairi sangking kartian. Terus ngeten kula terang nggih. Dadi kula para pangeran sedanten, ulama para pangeran niku nomor siji baru kayak mikir. Nah ulama ibadah biasa, kalah mbek sampean. Sampean tambah utangnya akeh ibadah jos tenan. Soale kalah mbek ibadah sampean. Jadi mikir itu gini nggih. Kan di Quran itu banyak sesuatu yang menjadikan kita ini benar-benar tambah iman. Misalnya Allah cerita wong kafir atau wong rojo-rojo kafir. Dewi pangeran, kalau kamu kumo luhur bisa mengendalikan kehidupan, kita balik malih. Kalau kalian kumo luhur bisa mengendalikan apa? Kehidupan. Pangeran Dewa secara ekstrim, falola ing kuntum madinin taruciu ing ingkuntum sotikin. Kalau kamu betul bisa mengendalikan kehidupan, Boyo Fir'aun, Namrud, presiden, penguasa, orang kaya, pas nyawa apa metu kok nyekeli. Mletemu ngono jari ngendalikan kehidupan. Nyawamu pe mati ya merusut ngono ae. Nek mesti ke kondang tarik apa? Kembali unaha ing kuntum sedikit. Akhirnya terus kita mikir betapa kita ini lemah. Mengendalikan sesuatu yang paling kita inginkan yaitu nyawa saja tidak bisa. Mengendalikan cinta istri kamu, kamu tidak bisa. Mengendalikan maslahat untuk kamu, kamu tidak bisa. Kadang punya pilihan jadi bangkrutmu Punya pilihan jadi mandorotmu. Punya keinginan jadi kecelakaanmu. Kan banyak ya misalnya anak-anak ingin dibelikan sepeda motor jadi kecelakaan nih. Kue jadi sugih, jadi kepleset terus macam-macam lah. Lalu Quran anak gue jelek manusia seperti falola ingkuntum khaira madinin ingin kuntum sadiqin. Mbok ya kalau kamu tidak mau ketemu saya kata Allah dan kamu penguasa ya sudah nyawa ketika mau keluar kamu tarik kembali. Nah, itu kan kelihatan betapa lemahnya manusia. Lah anak dulu dijayani pangeran gitu. Wow, dulu apa-apa yang diciptakan Allah. Gitu, kalau bolak-balik nyontok, wis paling ekstrim memang Allah gak nyamuk. Nyamuk itu wis cilik, jadi organ tubuh. Organ tubuh dia urat. Terus uratnya itu sepiro cilik. Jadi nyamuk tak wis cilik. Ijek dua organ tubuh, organ tubuh ya dua urat. Lah uratnya itu jadi kuman. Terus pangeran oleh nggih kuman itu piye caranya? Wah itu kan mau tidak mau gue yakin tenan Allah ala kulli syai'in qadir. Wah itu kan daripada sing ibadah ratusan tahun mau kepinginnya lebih suwargo, wah itu seramu tuh tenan. Karena dia sebetulnya digerakkan oleh egoisnya. Mana wong jenis ini nak jadi wali tak lorot ten. Oh tak protes ten. Coba untungnya bagi Islam apa coba? gue ibadah ratusan tahun mau kepen membus warga itu kan untungnya Islam itu apa coba? Kalau betul kamu masuk surga pun Islam tidak untung kan? Karena orientasi kamu hanya nuruti suarga. Artinya pas ibadah sebetulnya di hati kamu Gusti kulo teng donya kus melarat bojo kulo elek. Kalau nane raya nak kan. Mulane kulo nang bu swarga dari widadari piro? 70. Itu kan utak kan ngono tak? Bandingno ulama. Biaya supaya ngaji ku gampang murah diakses secara gampang ben wong nyebut pangeran secara benar mergo diwarai calane eling pangeran Koyok sesuatu yang diriwayatkan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam so, ulama maca ihya maca hikam maca bukhari terus orang cara ingat Allah seperti panduannya Rasulullah orang sholat kayak panduannya Rasulullah orang puasa kayak apa ulama Usman ulama ra mikir swarga neraka, serah dipikir. bangkune kok ulama iki kalah wali mbek sing ibadah. 100 tahun. Tidak kelasnya. Jadi per detik dari ulama itu lebih baik dibanding ibadahnya orang ini berapa 60 tahun. Ya, kalau satu hari berapa detik? Ini cuma macam-macam ulama. Sebentar lagi kayak ini be Anan Mustafa susah. ini bus susah dulu. Tapi ya sekarang bawa bawa sus. Kalau nanti saya kira di WA, sebelum Mustafa di WA ketun dulu. Pasti kalau sufi ku ah, ah, ya apa anut Mustafa, cuma saya gede nih dhewe awak nyoro ya. Ya wes kapan awak tak duwe Mas ben. Aduh mata nawang. Jadi min asrati saah no. Alamat ya apa? Jawa. Ya, Naruhin sebeling, beling, raine beling pantes dhewe. Jadi ben ngono, pangeran yo Pengiran kalem rahmate mus tenang gak apa-apa, gak apa-apa Engko tak no, mboten apa napa Gusti dipun. Suka ge boten, kiai ge boten wis pokoke. cilik ulorol, Tetep kutu joko penampilan rezeki rapati agak, <laughs> wara larane kiai kiai cilik. Tetep kutu soleh, rezeki rapati. Lancar. Iya. suworo, Berarti kiai gede wae nak rezekine akai. Tapi neng tuh nyobon akhirat sing kecil wali-wali ini. Eh, kula nu jeling dawuh Bapak termasuk dari bapak paling saya kenang tuh begini. Kalau jeeling betul, kak ojo keman di di wali zaman akhir. Wali bahasa Indonesia maksudnya. bukan wali bahasa Arab. Paling jadi wali, terkenal wali, paling wong sowan, salam temblek ngekeki dhuwit terus wes ya. Untungnya opo Islam. Tapi nek jadi ahli fikih, wong belajar carane sholat, carane zakat, carane haji, syarat rukunnya, itu sing untung Islam. Ini penting saya utarakan. Kan misalnya di Indonesia banyaklah orang terkenal wali. Orang terkenal wali itu masyarakat kita kan ya sudah soan nyalami template, buka toko salam template terus soan itu ya sudah kita. Dan kayak ini kalau wali yang bukan wali betul, maksudnya bukan wali yang dari jalur ulama, dia seneng saja karena tadi. Tapi terus untungnya Islam itu apa? Sing sugih kan dek nih. Coba kalau ulama dikasih gak dikasih oleh umat kepikiran rangno hukumnya Allah Subhanahu dihormati tidak dihormati kepikiran Allah itu diibadahi oleh manusia secara benar. Akhirnya mulang terus. Cuma biasanya ulama seperti ini karena pati keramat. Sing iki cara dohir keramat. Mengaruhnya gede iki sing gede sing pidol nah itu kalau dia wali betul indah wah, pasti risi. Karena dia mendapat sesuatu yang nggak menguntungkan Islam pasti risi kalau dia wali betul. Tapi kalau dia ini gak wali betul ya gak risi dinikmati ya. Tapi kalau wali betul pasti risih. Saya beberapa kali ketemu orang yang diperlakukan seperti itu, tapi dia wali betul, lu nangis tenang. Nangis akhirnya uangnya dikasihkan ahli fakih yang ulang fakih dikasihkan kiai, yang bina umat. Dia sendiri sowan di depan ulama fakih nyucup untuk menunjukkan bahwa dia hormat sama orang sing derek ngitmai Islam. Tapi kalau ini gak jenis wali betul malah aku mau luhur, tamunya akeh aku, pengaruhnya akeh aku, apa-apaan. apa Bagaimana calonan presiden ya kagian Kan kejegeman wani ulama ya, kualat dunia akhirat. Coba ulama itu kan orang yang menerangkan sesuatu yang Islam itu menjadi menggeliat. Haji itu begini, Tawaf itu tujuh kali putaran. Jailan al an yasari. Posisi Ka'bah harus sampai apa? Kiri. Dan hindari dekat dengan Ka'bah terlalu karena kiswah Ka'bah itu berminyak. Nanti potensi kamu kena dam. Hindari terlalu dekat. Jangan-jangan kamu nginjek apa asasul Ka'bah apa itu pondasi Ka'bah sadarwan kalau dalam bahasa Arab. Oh, itu sampai gitu. Habis itu kamu sa'i. Caranya lari tujuh kali dimulai dari sofa ke marwah terhitung satu, marwah ke sofa dihitung kedua, kedua. Padahal terkenal wali. Mbah itu dungane mandi. orang sowan pindah di DPR, ben tokone laris. Ya gitu-gitu Pak. Terus wong iki ku mau luhur. Apa ulama gak kak? Woi, tak lawan tenan. Indonesia ini juga ada orang ajar itu bahaya betul bagi kelangsung. Nah wali betul pasti risi, kalau wali betul pasti risi. Hanya risi terus beliau pasti menghormati ahli fikih atau beliau sendiri semula kita fikih untuk menunjukkan bahwa ini loh yang perlu disyariatkan. Nah keyakinan saya termasuk wali betul dalam konteks ini ya Pak Hamid Pasuruan. Bukan karena bahasa emang wisanan sama bahasa, memang betul. Beliau kalau sama Ki Khalid Sugiri hormat, sama ulama fakih hormat. Beliau sendiri yang ngajar mabadi, ngajar ikhya. Beliau hormat sama habaib habaib. Beliau juga ngaji di depan umum, ngajar maupun belajar. Karena beliau mikir, pernah beliau bilang ke bapak saya, aku dah kepali paling wong sowan gue gula, tapi nak aku mulang fakih gue wong ngerti toto corone ibadah. dah, wali tenan. Karena yang dipikir kelangsungan Islam. Paham ya? Jadi disalami template wong ora gratisan. Kok gue salam template kan kurang ajar. Salam template misal juta orang juta. Nah, menurut sahabat tiga suam di suwargo, sak juta jaluk suwargo. mana-mana. Aslinya medit sak juta kok gue bayar apa? Tapi ya lumayan seneng kiai tapi ya serapa. Tapi kalau saya ini orang yang takut hisap, mesti pikiran pertama itu cek disalami tablet, cek tidak. Pokoknya agama Allah harus jalan. Caranya diterangkan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu harus harus ngomong hukumnya pangeran. Mulane kula niku sampai ulama terutama ki fikih sing ikhlas lebih. Lu karena coba Indonesia itu kalau haji itu yang terbaik di dunia. Enggak ada orang awam sebaik Indonesia karena memang diwarai cara ibadah kiai itu diwarai. Meskipun bodoh lah. Wong-wong sing haji ku ana sing nyuwun sewu, tuwis pun dituwil pun ana ana dering apa habis golek habis terus diangkat soli China. Wong Jawa ora ngarah kebayang ngono. HP ini ono dering bila perlu mau dijupuk dipaten, dipaten. Ning kono soli jadi. Jawa ngerti, nak sholat kamu gue bah. Badan. Terus hebatnya wong Jawa, nak sholat itu bener kabeh terkipe. Ora paham kok bener, saking nurute mbek kiai. Ora roh nek mutadak tak khubar, tapi macane bener. Ayo jajal macamu sing ra iso nahu. Rabbana lakal hamdu mil usama ya rofa wa milul ardi wa mil umasi tamin seimbang. Tak wanani yo. Allahumma laka iku kagungan ya panjenengan alhamdulillah puji. Kan normal alhamdulillah rofa mergo mubtada muakhar. Sifate alhamdulillah mil usamawati kang ngebaki pira-pira langit. Ya mil rofa karena sifatnya alhamdulillah asamawati jar karena mudhof ilah. Terus wa milul ardi rofa karena ataf, wa milul ardi ardi jar karena mudhof ilah. Iku wong Indonesia bener kabeh. Cah TK ya bener, Mustafa ya bener, Ruhin ya bener, sing gue Anan ya bener, kok bener kabeh. Sehingga rahasia umum ketika orang Indonesia sholat orang Arab kagum. Ini tidak orang Arab kok fusha. Ini masya Allah fasih mereka rofak nasofi bener. Padahal boleh cilik nak sholat duduk guru <laughs> Nak ngaji ini musola nggak salah Indonesia duduk. Jajal lah gue. Robbana alakal hamdu mil isom Keblok milu. Mesti gue guru guru kayak Guru sih ya rara guru Gurune gue ya raiso tapi anut Guru nih, guru nih anut guru nih. Maka pernah jadi guyonan tuh rahasia umum tuh. Ada seorang wartawan di uh, pas ngeliput di Gaza, di Golan, di, per, di apa ketinggian Golan. Itu dijak bahasa Arab orang Palestina tidak bisa. Saya bisanya bahasa Inggris, Nah, Buarang sholat, semua wong Jawa itu imami. Allahu Akbar ya. Allahu ini rofa mung dadi mubtada. Allahu Akbar terus kabira walhamdulillah kabira itu bener nasab mung dadi maf'ul mutlak. Bener kabeh. Rabbi ufirli warhamni wajbur. Dicucuk. Masya Allah anta fasih fasih maksud bahasa Arab itu fasih. <laughs> Jare sing wartawan panjen mulai cilik apalan. <laughs> Tapi itu bagi yang ngerti bahasa Arab, susunan begitu tuh luar biasa. Wong Jawa kan puwe tiba-tiba assalamu alaikum, ayyuhan nabi ya bener. Assalamu rafa mergo mubtada alaika majrure ala ka iku mabni. Ayyuhan nabi munada mufrad ayyuhan nabi rafa wa rahmatullahi wa barakatuh. Fase idofa mesti jer. Jajal misalnya kau zaman kecil salah wa rahmatullah. warohmatu wa rahmatullahi kan. Wa khairu wapal nan. Ya roh nak butuh villager Masya Allah bodoh kok baru kayak ngono itu sanggeng. Tapi bagi sing ahli bahasa Arab ini kan luar tertib ngarep nanti guri. Bener kata. Oh, ora iso nak wong. No battery, please charge. Semua serah sholat dari angkat telepon jadi soli jadi piye karena Allah Karim semata wong. Orang Indonesia itu haji terbaik di dunia. Yang paling awam loh, bayang no apa? Solate, toafe, karena tadi Manasik nang menti pirang bulan manasik kaji Indonesia. Ono oh, enam bulan. Tahun ya. Wis wong paling gioblok wis pinter iku. Iku kok kemenak ono kok KBIH ono kok kiai kultural yo. Suarane ngantem setan yo dilat, Yo nak ngantem ngene jeng yo kudu kena almarma. Iku ning kono iku ono tugu kudu kena iku. Watune jumlahe sakmene. Wow. Jelas detail. Terus di diwujud nontonan jam roh telu praktek nontonan antem pertama nih jam roh telu ulah itu pun kabeh nah, sama naro kaji dunia nyuwun saya sandal diantem no jam diantem no kayak Indonesia jelas syarat yang dilempar syarat kesekian kau nul marmi hajaron yang dilemparkan berubah batu maka tidak boleh pakai sandal apalagi pakai dolar diulang setan <laughs> dalam dolar wah senengan ya itu jelas nih takrib yang dilempar memang berubah batu. Terus dimakrohkan melempar batu yang pernah dipakai. Terus ada keterangannya lagi. Wa ayu hajarin kada wa kadasa. Melempar dengan batu apa saja sah. Cuma yang terbaik adalah batu yang dari mus. Dalifah itu diterangkan detail. Dan itu terus sampai setahun. Orang pinter ya. Wis ngono dongane duwe sarep koyo standar militer, duwe alternatif B. Dadi yaiku donga nak rapal wis dikalungno. <laughs> Ora kakuati piye malaikat. Jadi setan godho muga-muga lali jebule go cadangan. Wes <laughs> pokoke pusing ngadepi kaji Indonesia setan. Jadi dilalekno jebule go apa? Cadangan. Dikalungno bisa. Jadi sangat salah. Lalu kau bolak-balik haji, tawaf. Jari ketua apa? Regune. Iku tawaf wis ping Jari ibu-ibu ning gurine kene iku jari lagi ping 6. Bantah-bantahan. Bantah-bantahan. Sing wong akeh ora mikir cek 6 cek pitu wis pokoke akhire rombongan mamang kabeh. Nah cara fikih kan ngambil al akal pitu ben 6 kon milih 6. Ketua rombongannya mau kalah. Lho Bu sama sampean ora percaya kula lo bukaan bareng dibuka apa doa putaran ketujuh. Dadi wis dadi doa putaran pertama diwaca. Engko tawaf kedua doa putaran. Dadi aku gak ngarah lali, Bu. Iki putaran opo? <laughs> Dadi lempirane iku batinku aku sewu ngalim ora ndedonga serep itu. <laughs> Iku neng kitab ra ono, yakin ra ono. <laughs> Terus tak kok iya, Pak, iku ono kitab e, ora Gus butuhe iku ben ra lali. Lah sing bantah ya pinter cawe tok iku. Ibu-ibu. Ora iso, Pak. Aku ndek karet pitu. Iki sing pindah lagi numpak. <laughs> Wah, maten wong. Dadi karet versus dua. <laughs> Wah, maten wong. Liane ditakoki, "Duka, Pak, wae kula melok." E. Nah, akhirnya kalau cakok iya, aku sini ya ramu apa, ya orang pembina. Tapi nak wong alim kan ketara kene ning dia wong alim tetep ketara, tetap. Akhirnya mulai takut, pun Bapak, wah terserah jenengan. Ya, anak nah, anut aku ya anut seke <laughs> kon milih alakol apa? Enam pop itu ya milih. Enam tapi ojo ojo arane aku milih ibu-ibu. <laughs> ya, akhirnya oke, okay, bisa dikasih. hati ini setan juga gua sih. Jadi gak mungkin Indonesia mamang kok pitu bek limo, tapi itu bek papat. Pengkaretannya pasti tidak. <laughs> Akhirnya saya mutawifit tak mau ini kifat. Pak paling mulai buka orang lempir langsung pisah dia kita itu. <laughs> Tempura kan bukaannya sita-sita kan iso ya apa? Langsung loro. Semenjak itu dia nih. ngono itu itu sebaya ya lempiran. sebaya. Ya nak misalnya itu susu buka tuh untuk telu be. <laughs> Misalnya kelet tuh. Kelaten. Tapi betapa hebatnya kaji Indonesia itu. Ono karet, ono lempiran. Kebalang jumlah yang ono waktu wis dihitung hotel nak jumlah itu. Jadi lalilah wis tetep itu wong panjen. Dipersiap tenan. waktu itu seri pertama digowo. Seri kedua digowo. Wong liya kok ora. Balang ngitungi waktu kadung seribet ribet tuh kaji Indonesia. Indonesia hebatnya. Nah, hebatnya ya mau, bayar larang kok rasa aku ratri model. Umum Indonesia aku jarang jarani sholat ya rasa tenang kan gak bayar. Dan jarang jarani kaji rasa. Low battery, please charge. Mau mesti larang kok gak sah loh tadi. Melane medit ya ono barokah ya mergo eman nak ras sah kan bayar. Ayo Indonesia barani sholat ya rasa tenang aja. Ono manasik sholat. Mereka rasa gak bayar rasa awas. Malah Indonesia gue lucu kaji ini bener nak sholat tuh salah. Perkara nera tahu dojok ngajari sholat, dong rasa rapopo nggak bayar, tapi nak haji bayar. Mana nopo sholat itu berbayar, bener untuk ono perhatian. <laughs> ya, udah tinggal ngarepe kabeh tau debat bisa nih. Gak iso pak, karetku itu ditutup nopo tangane. Neng kene pitu, neng kene kosong. Lasing pindah lagi enam. Kan kurang Sitok. Jadi dia ini keyakinannya enam. saya mutawif mutawi <laughs> didudono doa putaran ketujuh. lu Gus dong aku stok kini jadi. Khilaf kan tuh. Akhirnya jamaah kan yang mikir, wah. Akhirnya, akhirnya iya. dan mutawif itu kan karena seringnya mungkin kan dia kan tiap tahun haji profesi kan potensi sembrono kan lebih tinggi. Wong gaji ya kan ngono. <laughs> Jadi cara aku meyakinkan ibu-ibu imam. Yo dijiwai. Tapi nak mutawif kan keseringan Wong tau nemu mutawif tak takoki, tapi kira rahasia, tapi tak omongno. Tak omongin. Pak, kowe udah kaji tenan, <laughs> jawabnya lucu. Gak Gus gak kaji, kuwi ritual. Tak takoki, kena apa ora kaji? Ku kesel lho Gus, nak niat kaji karena kalau dia niat kaji, itu kan kena aturan hukum haji. Nak sempakan gak sah, kena sabun ra kena minyak Mutawifan sudah bertahun-tahun jadi mutawif. Ternyata gak niat kaji. Jadi penampilannya kaji tapi dia ada niat kaji. <laughs> tapi ya, kadang kalau adus kosel sabu. <laughs> tapi ini rahasia, tapi lah omong. <laughs> tapi tidak semuanya. Tapi ada yang tak tanya jamnya gitu. Oh capek. Karena kalau dia ikut niat haji itu kan kena aturan haji. Aturan haji berat lah. Kuasel adus sabunan gak oleh. Banyak lah yang terus. Artinya ini potensi dia ceroboh itu tinggi sekali wong. yang ngono maksudnya itu angel teman terang terang. Jadi karet versus halaman. Iku ya mau Indonesia tok seperti itu, saking hati-hatinya. Akhirnya ya mau, aku nak buat takok ya milih fakir, cara ya, anak mamang pitu benem ya. Karena yang lain gak debat, yang lain gak duwe ingatan. Ono sing nggero ban nangis ya Allah, nu semaya iku ora roh ping nembe pitu iku. Moe menang kalah nangis ro ban nangis malah repot menang ngajak wong iki wis. Mau nangis utange mbok ya ora roh. Tapi betapa orang Indonesia semuanya tertata. Saya ulang lagi semuanya Lalu saya itu sampai bosan ngomong takok haji karena saking tapi ya senang kalau tetap senang karena itu ilmu karena terus gitu Hampir nggak ada kesalahan dilakukan haji apa? Indonesia. Karena detail. Lo coba ya, ketika wukuf di Arafah itu orang Indonesia kan tanggal 8 sudah bergerak ke Arafah. Itu eh, mesti cabut dari Arafah itu setelah maghrib. Karena memang kesunatan al-jam'u bina laili wan roh rasani rino ning Arafah, roh rasani bengi ning Arafah. Itu kalau masuk Musdalifah itu rata-rata ya benar-benar mukdhamul lail, ngelangkai jam 12 malam. Jadi semua aturan di fikih termasuk kesunatan itu dilakukan semua oleh orang apa? Indonesia. Oh luar biasa. Karena tadi mana sih kok kemenak ono, kok KBIH iya ono, kok kiai tanggane ono. Kadang di ponaan mondok marai, di keluarga iso ngaji marai. Itu sangune gue masya Allah tenan. Sampai wasiat sing penting-penting kok makani manuk doro yo dilaut. Wis wangking wis masyaallah tenan. Sedako ambek tukang sapu ambek dilakoni kuwabe. Ora ana kaji lomo kok Indonesia mergo diwarai. Dako ambek tukang sapu sawai ku Nabi Khidir. Wah kan pokoknya macam-macam. Akhirnya gerono wong aneh-aneh, jangan-jangan ini Nabi Khidir. <laughs> Waduh, Nabi Khidir tiga real lebih. Iya gue Indonesia dok. Wae jos wae napa? Jadi masya Allah tenan Indonesia. Nah itu lagi-lagi barokahnya kiai. Kiai itu ingin sekali bagaimana haji itu sah. Terus mereka mikir carane ngulang umat. Lah mikir ngene iki sing lebih apik timbang ibadah swidak tahun kowe mau iktikaf nang masjid nang ibadah nang swarga ndres nang swarga. Sementara kelangsungan agama gak kamu pikir. Sono sing wakaf tanah, nak wakaf tanah nyilai tanah. Ning kono digawe Ka'bah tenan, Ka'bah kaban digawe tenan. Sak multazame sak opo diwarai detek. Wis kok latihan militer tenan, detek ono Ka'bah fisik dilatih. Hijri Ismail diterangno, Bu ampun oh, brosot meriki nggih. Karena nak brosot mriki niki jenenge buatan tawaf ning Ka'bah tapi melusuk jero Ka'bah. Mergo Hijir Ismail iku minal bed. Jenengan kedah liwat luar Hijir Ismail. Oh, itu nggak ada yang salah. Lagi-lagi orang Indonesia nggak ada yang salah. Dumbotel sedetail-detailnya. Wes mutawifi ngerangno, kemenak ngerangno, kiai tanggane ngerangno. Wes ngono diomongi, eman Bu ya wes bayar larang gak sah. Iku sing paling mati terakhir. <laughs> sing paling mati terakhir ibu. wes bayar larang. Tapi nek nerangno sholat tenanan gak mandi, perkorone gak bayar gak sah tenang ya wong ayo. Orang bayar sembrono ya. Ya eling-eling. Jadi maknanya mikir gak ada orang sebaik ulama. Mulane Dewi Imam Syafi'i kalau ulama tidak wali maka di dunia ini gak ada wali. mana pepatah wong di ya, nak ulama mesti wali, nak wali ramesti, mesti. Karena wali itu wali Indonesia terutama ya bahasa Indonesia. Apa ya kegiatannya ngono-ngono tok. Kecuali wali dalam bahasa kitab-kitab. Memang misalnya Syabdul Qadir Jilani, Imam itu kan wali dalam bahasa kitab kan otomatis orang alim. Kalau dalam bahasa tapi nak wali ini Indonesia kan gak, kadang rambutnya gondrong, terus atau wadus, terus ono maklar umate darani sholat ini Mekah, nu iso jadi wali. Wah rukun ini udah kok pinggir segoro, terus keluna keluno jupo tegesan, terus muni itu ngaji ini beda pikir. Tapi sing ngomong wakil ojo siji loro. Mustafa WA. <laughs> Telah ketemu wali baru, rambutnya keriting, sering diparang kritis. Nah nanti WA reaksinya macam-macam. Iku dulu wong ngutuk apa jan wali. <laughs> wali kok amen parah. Tapi nak jari sing percaya oh, Orang Nabi Khidir kan senarnya pikir skoro. Semacam-macam lah. Enggak mesti pro dan kontra. Ya iku anak tegir kan. Tapi kalau ulama kan jelas. Dia di barang tritis, misalnya Mustafa milihnya barang tritis, rawong buka aurat dikandani. Bu, niki hisape berat diklambeni lah, diklambeni, diwarahi cara ibadah. Syukur-syukur gelem diwayo urutannya. <laughs> urutannya jelas, kefekiannya itu jelas. <laughs> Jadi ya sok apa, mau ini ulama kok lama, Ayo milih jadi lama, apa jadi wali? Ayo memilih jadi ulama wali. Masalahnya pilih amora ora ora tetap raka hasil bismillah tetap raka hasil. Ora iso kabeh wis. Mulane kula nu ana wong aku jeling betul dewi Bapak. Wong terkenal jadi wali, mbek terkenal jadi ulama. Yo Islam yo untung terkenal jadi ulama. Coba saya misalnya terkenal wong alim. Saya berkali-kali orang mau khataman ihya datang ke saya, Gus kula gak khataman ihya syukuran kepengen sanat saking jenengan. Kalau tak mau ikhya dengar jenengan baca. Saya kemarin diundang di Pondok Peloso juga baca ikhya. Terus beberapa gus, beberapa putra kiai, gus kepengen kalau untuk sanat ikhya saking jenengan sing liwat Mbah tak bacakan. Berapa kali pertemuan. Terkenal ulama kan orang mau tanya kita apa. Terus setelah baca ikhya yang untung siapa Islam. Karena di situ ada keterangan cara bela Islam kayak apa, kewajiban jihad itu proporsinya kayak apa. Nak terkenal wali ora wong gawe toko eling kowe. Dungane mandi bah iki. Nah, alami templek 10 juta, dungane bangga. Yo yo masyaallah mubarak. Baros. Ngono. Wali Indonesia lah maksudnya wali bahasa Indonesia. Lah. Kecuali wali bahasa Arab di kitab kita, memang maksudnya wali ya. Kau Syabdul Qadir Jelani wali memang ulama betul. Beliau tiap hari baca 13 kitab. Syabdul Qadir Jelani itu zaman terkenal wali sedino ngorek kitab telulas. Itu termasuk nahu. Rumang sam Abdul Qadir sampean manakipan koyo kowe bar iku kemana pitik mulai. <laughs> iku. Entuk dhek 20.000 terus mulai. Ora ora ngono iku. Abdul Qadir ora ora men manakipan wae. Abdul <laughs> Qadir iku sedina mulang 13 kitab termasuk aku Jadi gak ngarah dek ini salah tasrif kafaro furu orang ngarah. <laughs> orang ngarah lah. Wong sedina iku sinau nahwu. Dadi ya tasrifan. Istafala ya ista'filu istifala. di sini musuh. Ayo fa'ala ya ilu Tafila. na afala yufilu. Alan ah, sawo celing. Betina ngono. Dadi nak murid-murid ya e ana betina ya ruame. Faroka yufarihu tafrihan tafrihan itu ngono betina. Pas repot tak lahi wudhu afaling mulai pikir masa cuma masuk. <laughs> nah itu sagi ini mesti London mulai ribet. <laughs> Oleh tasripan terus kena muktal apa apa mudah. Mau mesti mikir. Kau pinter lah mesti mikir. Lam yartada, apa lam yartadi? Mesti mikir. Ayo kena maca lam yartada, apa lam yartadi? Ya kemungkinannya loro, nak songko mati irtada yartadi, berarti kan nakis yai, berarti lam yartadi, mereka khatfu harfil illat, mereka partainya mangkos. Tapi songko irtada yartadu, berarti macamnya lam yartada, perkara ini mudo, mudo. Ya aku bedino sorokan mesti banget alime ora Jadi misalnya kok semua coba bab rida, walam yartadi orang nganggo irtida. Mereka mesti nakes Mereka irtada yartadi irtidaan. Tapi nak irtada yartadu ono lam ya lam yartada. Mereka mudoh mudoh nah, Eh, sorokan gunane ngono. Lah nak doane ya tak tompo sorokan. Nak ke Benisen ayo. Mesti ke, ke alim mau Benisen. isin. Nah, biasa cobaan rakonangan gara-gara sorokan. Ayo, nak kepen sorokan mbak aku ya tak tempo, Tapi mau kepen alim mau kepen isin ayo jawab. yo. Kepen alim mau kepen isin. Wisan mus biasa khutbah pahpoh jebule ngaji sorokan. Ayo sing bener. Mulane ben cili-cili wae sorokan mbak aku. Bocah ahli aja. salah yo pantes. Ya tahu kalau parani kiai wis bagus lu ben sorokan ben ampun, Mbak. Kalau sungkan. Mboten ampun Gus. Nak salah gitu <laughs> salah nomor nomor ketua, Mbak. Wadah wong tenan. Tapi kalau nanti beberapa kali di santri tua, dan syaratnya itu kudu muridnya sing maca, orang oleh kula sing maca. Ngaji ngeten iki ngaji level B aja ngaji sing top iku muridnya sing maca. Lah anak wani ayo. Ayo, situ ngaji apa situ isin. <laughs> ayo milih. Tapi kelas A tenan. Dhisik Imam Safi ngaji Imam Malik rumang samui Imam Malik sing maca, boten Imam Syafi'i sing maca. Terus sing ra iso dikono guri, mbek Imam Malik. Imam Syafi'i masih kok pol guri. Terus usul ya ya Imam Ana Malik uh, idzan lana kita bakal muwatta. Kasih izin saya supaya saya baca muwatta. Terjadi dari Imam Malik uh, ala hadza Bukan bukan maca ini guru senior. Imam Syafi'i rodok ngotot. Rodok kotok Imam Syafi'i rara untuk nyen kotok tenan. Buatan kalau niat ngaji jenengan ya kon setor be ustad. Imam Malik mulai rodok mantel bocah iki ya Dia ini pertama teko. Terus ya. Min ayi aman anta? Kamu orang mana? Min fatah Quraisyin. Aku marga Quraisy. Dan itu rahasia umum kalau ulama itu sangat menghormati apa? Marga Quraisy. Apalagi marganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ngaji, ngaji diwaca, apal macamnya bener. Orang siapa lo, makanya roh terkipe, pasti nggak nang gue gue koyo, gue kan diapal. Semenjak niku terus innalaka lasa'nan wa innalaka lanuron fala tutfi bil maksiyah. Kowe usuk akan menjadi orang besar, maka jangan matikan nur kamu dengan maksiat. Jadi tradisinya gitu. Ini saya tahadus bin Ni'mah. Ini saya bukan sombong, ini tahadus bin Ni'mah. Kenapa saya diterima Habib Umar ketika baca kitabnya? Saya belajar kitab itu lama sekali. Saya bacakan di anak-anak sarang. Saya itu pertama dapat dari muridnya Habib Umar. Beliau ingin belajar itu sama saya. Saya dikasih. Setelah dikasih saya takriri, saya pelajari sama anak-anak sarang. Termasuk sama ponanya Lelukman, cucunya Basibir. Banyak sekali anak sarang belajar kitab itu dari saya. Kalau ada yang ke Yaman, tak titipin supaya membelikan kitab itu. Setelah saya takriri, saya apa terus Beberapa kali sebenarnya saya ketemu Habib Umar di Jakarta, tapi saya ada sowan di langitan ya pernah saya ada sowan karena saya apa ya, menghormati GG sepuh. Tapi pas di Semarang, gelalah saya itu diminta sama panitia supaya ketemu. Kebetulan ketua badan wakaf Unisula itu banyak yang kenal saya. Hanya kitab itu tak bawa. Jadi Habib Umar utama itu baca takriran saya. Saya itu baca punya takrirannya banyak. Maksudnya tulisan tangan saya itu dibaca beliau banyak. Makanya beliau tahu kalau kitab itu saya pelajari. Terus bentuk penghormatan beliau kerso nulis di kitab saya. Orang kok gaya-gayaan baca kitab itu. Angun nah, lagi tunggal itu ya, kuning toko terus itu pasti gak mau. Ya. Saya dulu minta ijazah bangun alulama al mujaddidun saya pelajari saya hatam. Saya ajarkan di santri saya ya hatam. Beberapa kali saya punya takrirannya. Baru saya minta ngaji sama Mbah Mun, terus disuruh baca, terus ya sudah terus dikasih ijazah. Nah, itu ijazah level A. Tapi nak gelem ya monggo betul masalah. Nara gelem ya sing iki. Teko ngaji bar mules nyate klathak alhamdulillah bar ngaji. Kono pokoke lapor bojo, wah bar ngaji, ngaji yo pos pokoke ngaji niku tok enak. Lah orang ya nerang nopo? <laughs> Gak perlu. Gak perlu iki lho rekamane. <laughs> <laughs> Murid ada ngene iki piye? Gitu. Ah, agar kon rang wong liya seribet ya tak kei file. Takok barang. Ayo kelakuan ngono to, aja. Nggak, kelakuan ngono to. Milih no apa milih nyakei file? Repot repot. Jadi saya itu kok kitabnya Habib Salim Asyadiri juga gitu. Saya punya tak sinaoni tak takriri. Tapi beliau karena sudah intakola ilar rofiqil ala saya tidak sempat ketemu. Andai kan ketemu saya berani ya setelah saya nakriri karena itu ya begitu Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik itu saya hatam wato, hatam wato beliau hafal baru ke Medina nyari Imam Malik. Orang kok orang hafal juga sanggup deh nih. Sanggup apal maksudnya sanggup apa? paham lagi ngaji Imam dan ini senengnya aku kue wapal mujalalen terus alim terus ngaji neng kene woh kue opo nek mati. Tapi mesti tak jamin wong lurus, ngaji yakin misalnya ngono. Nganti ngaji lihat kayak ngene mesti gak partai iku. Dong dong tersinggung dong. Kita ya dong <laughs> santai. Ah, sekali harga diri. Malah nih kalau bojol aku gak haram karena sini gue coba di harga diri ya santai. ngapi hati nih menurut, jadi. Gak gampang gelo. Kol bin Salim. Wah. Jadi sini jenenge ngaji ku ya ngono iku kabeh. Dadi Imam Sa, Imam Ghazali ya gitu, sinau pe Imam Haromen, alim apal baru ketemu. Jadi ketemu ya cepet. Ya cepet banget. Dan akhirnya gurunya langsung ngake ilmu sing kelas A karena wis ketok murid iki paham. Makanya Habib Umar bilang ke saya, Eh, diberi izin kita amuli hadal kitab wa tadabburi ma'anihi karena memang beliau tahu kalau saya punya takdir yang beliau sempat baca beberapa halaman. Dan itu memang ada lama Jadi disinauni dulu baru ngaji. Dulu saya ngaji Wahab sama Mbah munir saya sinauni dulu. Ngaji ya saya sinauni dulu. Jadi saya tinggal ngecek. Tadi misalnya saya ke Profa, kok Mbah Mun Rofa. Saya nasob Mbah Mun Berarti saya benar 100%. Tapi nak kowe misalnya bengi buat terke rofa kok bangun mau jer. Berarti tekem sik kuali <laughs> rofa kok menculot jer kan terlalu. Misalnya man iku wong, bengi mbok min. <laughs> Itu kan terlalu, man iku manane wong min iku dari kan. Kacake ya kakean dul dul apa? Paham apa? Sing repot nak kehilangan titik. Hayatun ulo. Padahal tulisannya khabatun biji. Mulane jadi guyonan, salah titik jadi mati. Ono murid tuh gobloke ra karuan, dikandani gurune, habbatun sauda dawa min mingkuli da. jadi biji hitam ikut dawa min kulli da. Jinten apa? dan Kita pede ini hayatun sauda. oh, dawaun. Wah, aku udah golek ulo ireng. Lah sing jenis ireng kobra. Oh, wong ijazah ini kitab e apa? Hayatun sauda dawaun mingkulita. Jadi maknanya ya utawi ulo sing ireng iku dawaun. Bareng golek ireng tenan, dene PDW nyekel obat to. Dene kan ora kepikiran nek iki beracun wong dene kitabe obat. Nak hayatun niku obat cekel dicokot ya wis takobal wa minna minkum Mulane jadi guyonan ngaji sing tahqiq salah titik nyawa melayang iku. Dari <laughs> salah titik nyawa melayang. Mereka kita pewu habbatun sauda dawaun mingkulida. Utawi apa? Habba itu biji sing ireng. Kita pedek nih. Hayatun ora dijekno. Ora dijekno terus golek hayatun. Niku korban kamus sih. E. Mana bener ki ngaji mbek guru ini bener. Nah, jadi nak kita pun salah tak bener no. Tetap mampu loh, no kita tulisan salah mampu. Ya, gelem ora ayo nak aji sorokan. Bentuk ilmu, bentuk isin. Kemungkinan itu. Boleh isin yo haram. Serasa, serasa, serasa. Semari perkorot tok. Malah Gak usah itu ya, enggak. Ngaji ngene ngene wis kelas B gak masalah. Kelas B agar terus wis poinnya naik. <laughs> Ya sing seneng ulama ya karena ulama iku sing khaliyae amaliyae cara zahir iku sing untungno apa Islam. Sementara wong sufi-sufi ya sufi-sufine dhewe ibadah mbus warga ibadah. Mulane ngene dibuli mikire ulama lu apik timbang mikire wong ahli ibadah kacek benten ibadah benten swidak tahu. Ya mesti wae lah. Misale kowe swarga swarga wae. Misale Mustafa wiridan terus paling mlebu swarga. mau mlebu swarga glundeng. Kenapa kok mlebu swarga? Mergo amen wiridane nang masjid. Tapi nak ulama Ulama mulang ben wong paham carane salat, carane zakat, cara nyembelih hewan yang ben benar. Iku kuwabeh jasane ulama. Ngancani wong wangkot gelem, wong sombong gelem, wong fakir gelem, wong sugih gelem, wong melete gelem, wong keriting gelem, wong gendut gelem. Sementing kabeh iku belajar li ihya'i ulamiddin murid-murid agamane pengiran. Nah ibadah gak. Ibadah dhewe wis baris. Wis gitu-gitu tok. Tentu seperti ini ya baik, tapi nggak akan menandingi kebaikan ulama. Melani sampai patah ya, tafakkur sa'atin khairun min ibadati sitina sana. Padahal saat mana nih rasa jam, mau sak sak mongso. Jadi lima menit bisa saja sepuluh menit. Kiai saya kiai muni sa'atin itu sak jamku keliru. Wong di sini orang jam kok. Masa Nabi ngendikan wasa'a arbaun wa isruna dakikoh 20 apa apa satu jam sama dengan situna kok berapa? Mampul gue orang ono nabi jadi saah itu udah sak mongso no? Padahal jadi ulama mikir lima menit, rong menit itu sak saah. Itu tiba ape di bang ahli Bata, bener. Nah, bayangkan kalau ulama mikir sedih, no? Orang mikir nih gue nafah kok ora ulama iku amen mikir kerja gojek kau adol pitik. <laughs> iku ora iku ora ulama iku pedagang. Apa mana mikir ngene, aku nak penampilan ngene ben menarik publik, terus engko vine akeh. Tambah ulama iku maklar iku anak-anak iku. Malah mikir penampilan bentuk akeh iku malah ulama iku Maklar. Tapi ya lumayan maksudnya lumayan yo rame-rame Islam, tapi ora ulama. Malah malah ono penampilan bareng dipikir. Mun kula terusno ya. Ya nek wis kan gak apa-apa, tak buka. Aja ya ben gus sing nom-nom ya. Sing tua wis kliwat yo. Nah, tak kok ora alim piye? Gak sungkan Gus Wahas ini iso cuma adab. <laughs> ya taware carane nutupi. Kenapa kira mulang tafsir? Eh, sungkan, adab ya Gus Wahas. Jadi kesane orang krana bodoh tapi apa? Adab. Ya semuanya. ae kok wong. Wakala Khalil Ar-Rasidi wala yasurulan ora hasil apa tafakkuru mikir ila bimuda wa mati dzikri lisani kecuali krana langgengno kelawan nglanggengno ilinge lisan ma'ahuduril qalbi semertane tumekane ati. jadi di iku ora kasil kecuali nopo Ya lisan ngomong ati hadir. Hatta tamakana sehingga tumencep apa adikru dikir fi kolpi yang dalam ati wong. Wa husul hadal qadri te hasil ikilah kadar mutawak kifun niku kandek ala marifati ngatasé makrifat ning Allah Subhanahu wa taala. Itma talam ya'rif. Ya Krono nalikane ora ngerti sapa wong hu ing Allah kefa kaya apa ya tamak kanu dadi kuat apa dikruhu ilinge wong bikal bi ana ing atine wong walisani ilan lisane wong. Wal ma'rifatu te ma'rifatu kama kala Ibrahim Ar-Ruqi dewe Ibrahim Ar-Ruqi wa wa isbatul haqqi uta kang aran ma'rifat iku isbatul haqqi iku netepno Allah taala alama ing atase perkara wa kang uti Allah taala iku alih ing atase ma' Terus Allah menaiku khorijan dat sing keluar lima maurumin sangking barang-barang sing disalah cipta. Jadi ini paling angin. sing ini ma'rifatullah apa? Menetapkan Allah dengan sifat yang memang Allah bersifatan dengan sifat itu dan Allah kita keluarkan dari tuduhan-tuduhan atau wahem waham atau pikiran-pikiran salah yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang sah, salah. Sekiru rungokno tenan ben kita wali. Dadi wali apa itu lama. Jadi wali sing kau lama, jadi wali sing jalur bahasa Indonesia, repot wali bahasa Indonesia. Ya mau, ratus nus, aman yang gunung dihen. Kau milah jadi gunung itu lo pemilah saya negara skoro Gampang di cara mau boleh rorukan jadi wali. Kon keluar keluar neng segoro apa neng gunung, gampang di nani daerah kene gampang di gunung. Gak gampang di. Mau menyolongi pelem malah ada wali. Malah menyolongi pelem malah. Wali kok nyolong pelem. Oh makomnya dhuwur kabeh milkun lillah. Itu iya. gak makom dhuwur, makom sesat. ya tawarai warai ma'rifatu wong ngeten. Di Quran kan sering ada kata subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwang kabira. Rungokno tenan ya. Allah itu kan zat yang tidak tersentuh dan tidak terlihat. Ya setidaknya di dunia ini Allah kan zat yang tidak tersentuh, tidak terlihat. Resikonya adalah orang menerangkan Allah itu dengan khayalnya. Dengan apa? Sehingga Allah disifati macam-macam. Ada yang mengatakan Allah itu tiga, trinitas. Ada yang mengatakan Allah punya anak. Ada yang mengatakan Allah itu logos, logos itu pemikiran. Sehingga Allah itu tidak zat. Berhubung Allah logos bersemayam dengan Isa, dengan Yesus. Makanya ada lahut, ada nasut, ada Kristen Trinitas, ada Kristen Wahdatil Wujud, macam-macam. Nah ulama itu disuruh menetapkan Allah sesuai sifat yang Allah di situ. Maksudnya sesuai sifat yang benar-benar sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak gampang. Sehingga orang soleh itu tidak cukup. Makanya orang soleh kalau tidak ada ilmu, kemungkinan jadi wali itu kecil. Karena pasti dia punya satu kesalahan besar dalam nyifati Allah. Orang kok mungkin pasti punya kesalahan besar dalam nyifati Allah. Di hadis Muslim, Sohai Muslim termasuk hadis Sohai, itu ada riwayat unik ya buat, unik betul. Ada orang itu sujud di misbah, ya sujud betul kepada Allah. Dia sujud diinjak sama pemuda tanggane, sing pemuda ini canakal. Ah sujud orang mari untuk dua, pokoknya diinjak. Si soleh ini terus marah. Saya ulang lagi, si soleh ini marah. Terus dia bilang gini, Fawwah la yaghfirullahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Katanya pakai Allah loh ya, bukan bukan saya tidak mengampuni kamu. Kalau itu malah bagus. Atau muni janjuk gue malah apik. Kakek aneh gue malah apik karena di atas namakan dirinya tapi dia sumpahnya wawahi la yaghfirullahu Demi Allah Allah tidak akan maafkan kamu. Ada kata Allahnya. Saat itu juga Nabi di zaman itu. Saya ulang lagi Nabi di zaman itu memberi wahyu ke Nabi itu, Allah memberi wahyu ke Nabi itu, Kulihat dal fata al abid, mang dalladhi ta'ala alayya Allah aghfira dunuba. Mang dalladhi ta'ala alayya. Kata Allah, Allah tersinggung. Katakan ke pemuda yang ahli abid itu, bagaimana mungkin dia mencatut nama saya hanya dengan status saya tidak bisa maafkan seseorang? Tidak bisa. Yang nginjek dia saya maafkan dan dia ibadahnya tak lebur, tak kosongkan, tak hapus. Makanya kelompok kelompok yang ekstrim tuh mikir, oh nyifati Allah kok karpe dewi. Misalnya Ruhin mangkel no aku, ada nih be aku, terus aku mangkel, Ruhin Allah bakal nyepuro kue. Lu bagaimana saya bisa mencatut sifatnya Allah hanya tidak memaafkan? Memangnya saya Allah? Kan terserah Allah, yoyo ya, ya, adibu maya, saya wayafiru. Nggak bisa kamu nyifati Allah hanya sepihak sesuai kema kemarahan kamu. Lah ya canom saking ngamuk eh, demi Allah, Allah nggak maafkan kamu loh. Allah kok mau disafati ramah maafkan padahal Allah bisa saja atau mendingan juan cok wong kok fase kayak ngono ngidak-ngidak aku atau tarung menisan mereman kawan. tapi ini kan kita nyifati Allah nyifati Allah kok ngono itu piye kan dong tuh kawan? tidak boleh kita tetap nyifati Allah kama wasofahu binafsi fil Quran Allah nyifati dari bi yaghfiru lima yasa wa yu'adzibu mayasa ya sudah Allah selamanya akan kadang yaghfir akan kadang You atlet. Dong ya. Gak bisa kamu benci seseorang terus Allah mesti nyiksa dia. Gak bisa. Paham ya? Lah itu artinya apa? Sing diarani ma'rifatullah kamu nyifati Allah sebagaimana sifat yang semest. Lah supaya aman gimana ya? Nasifullah bima wasofa bihi nafsah kita bihil karim. Kita nyifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya di Quran. Nah, kalau tadi kan anak muda yang sujud tadi kan dia nyifati Allah dengan marahnya. Terus Allah disifati firu abad dan gak akan memaafkan selamanya. Ada nggak sifatnya Allah seperti itu? Nggak ada. Artinya yang ada adalah yaghfir lima yasa wa yu'adzibu mayasa. Lha iku wong saleh-saleh kudu eling. Wong tuh aku aneh Islam sing sok ekstrim-ekstrim, Sok bener dewi itu senane ngono, anggere musuhe ya yaghfir. Itu apa Nah. Lan koyo kula masih sampean ngajine ngene iki ra iso. Ilmu ra manfaat, ora iso. Iso wae Allah maringi manfaat. Gara-gara rapati alim manggon Papua sedikit ya. Kenapa ngene Papua? Ning Jawa sedinta Gus Pak. Pindah. Ora apa-apa, ora masalah. Apa ya seneng ae. Pinter ya, bisa nyari tempat. <laughs> Gak iso dadi mufti ning MUI Indonesia ning Korea. Barangan wedhusne ora masalah. Kalau nanti ketemu mufti nih, tentang sebuah lagi. Kalau mufti loh, saat dia akan wedus. Tapi teng Korea aku Ustaz wah mati nopo guyon. Wis gak apa ke zaman mufti ikhlas di ya swarga angon ah, wedhus ikhlas yo. Ya. Swarga Semari mari swarga ya ora mufti ini ikhlas ya. Wah yuk Gus cocok ra cocok piye fatwane nguntungno kowe. <laughs> Fatwane nguntungno kowe gara muni raja tuh piye. Lebih tanya apa ya? Kue mufti ya golek ridani Allah angon wedhus golek Ya wes, Kue lagi rukun bik bojo kelon ya golek ridani Allah, dinang mire ya golek ridani. Mergo dari konflik itu ya ibadah. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil tiba neng omah bentrok pergi. Ibu ngaji topo lah pokoknya metu. Jadi Allah itu gak suka kalau disifati sesuai seleranya yang nyifati itu gak suka. Coba orang Yahudi, nahnu abna'ullahi wa ahibbau. Kita ini kekasihnya Allah, gak mungkin disiksa. Apa ya tuh kok wa qalatul yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa hibba. Ketika orang mukmin mengklaim ahli swarga tapi kurang ibadah, apa ya tuh kok? Artinya tidak hanya orang Yahudi Nasrani, ketika kamu membayangkan masuk swarga tanpa amal soleh, apa ya tuh kok tilka amaniyuhum? Ya tuh kok. Coba Nabi kalau duka be wong mukmin, al kayyis man dana nafsahu wa alima lima wa amila lima badal maut. Tapi wong sing goblok adalah dosane akeh wa tamanna ala Allah al amani. Tapi khayale ning Allah. Du. duh, Kayak gue nih lape ora tau ngayal dadi wali ya ora tau ngayal bu swarga pokoke urip. Bar ngaji mau seneng apa klathak sebar kancanan tukar-tukaran nomor damen. Gak penting swarga neraka gak penting penting relasi. Amit ah, amit tenan di murid ya, gue, amit ah, amit tenan Yesus. Ya, ngaji sabar, pokoknya di murid gue ngaji sabar. Aku orang tahu roh diskusi cocokan makna, mau gue makna nih, apa orang tahu. Akhir diskusi gue mesti yo tuker tukeran apa? HP kenalan. Urung tahu aku ketrucut Mau ke suami mana nih ya apa? Perkara ada apa? Gara-gara Hmm, lagi mak rumah anak dewi. <laughs> Allah karim, ya Allah, ya Allah. Ah, amit amit tenan. Tapi ngono-ngono ya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sekitar kpu dititipi rumah umat Kanjeng Nah, Wis kula serido sak rida-ridane. Kulo de guru Mbah Mun sabar, de bapak kulo gak sabar, ibu kulo ngrumat santri gak sabar, Mbah kulo riyen ngrumat santri nggih sabar. Mbah Mun nasihati kulo dadi kiai rumuse sitok ngempet. <laughs> Wes nuruti wong-wong mari lara ati, sok ngempet. Engko nek kulino ora wis borok mati rasane. <laughs> Maksudnya saya suwe Tangan-tangan kan bener. Oh, pertama yo kecewa kaji kok model ngene iki. suwe-suwe <laughs> kulino, suwe-suwe ya alhamdulillah. Ya jadi tadi ya di hadis Muslim itu ada orang sujud diinjak orang lain. Terus dia bilang Allah tidak akan maafkan kamu. Ternyata Allah tersinggung karena hanya disifati sepi. Allah tetap bisa yakfir bisa yu'adzib. Ya sudah seperti itu. Kira oleh nyifati Allah sepihak nurut emosimu tidak bisa. Tetap Allah dengan otoritasnya yaghfiru liman yasa wa yu'adzibu yasa. Ya sudah Allah tetap sebagai Allah, Allah kok buat atur kowe. Lagi sing kadang-kadang wong soleh ku ora ngaji. Lalu kalau kulo masuk no sampai nyurawani, soalnya baru kayak barokah itu malah dong ndi Akhirnya ya ini Korea, ini Papua, ini tahu diri guys. kompetisi di Jawa ketat lengser. Enggak <laughs> apa-apa. Enggak masalah. Yo jelas orang masalah yo. Yes, boleh. Jadi sing diarani ma'rifat itu isbatul haqqi ala huwa alaihi kharijan angkuli mauhum. Lah ulama ahli sunnah itu pinter daripada kemikir kangelan di antara sifat yang dikenalkan ke kita bahwa mukhalafatul lil hawadisi. Pokoknya Allah ora koyo makhluk. Daripada nyifati potensi apa salah, ya sudah nak nyifati Allah itu piye? Di sifat kamalat, sifat sing sempurna, sempurna lan Allah persifatan kabeh iku mukhalafatul lil hawadis. Iku pintere ahli sunnah wal jamaah ben aman, napa? Ben aman. Ben kira bayangno Allah tuh kayak apa? Mereka mukhalafatul lil hawadis. Wa majaril fikri utawi lumakune biro-biro pikiran kasiratun iku akeh. Faminha wa wa asyrafu alamin. Alhamdulillahimil almizan wa muntal ilm. Wa mablaghur ridha wa sinatal arsy. Alhamdulillahimil almizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa sinatal arsy. Alhamdulillahimil almizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa sinatal arsy. Alhamdulillahi mil al mizan wa muntal ilm wa mablagh ar-ridha sinatal arus. Alhamdulillahi mil al-mizan wa mundari lamma mablaghu atau ars arsh Alhamdulillahi mil al-mizan wa mundari lamma mablaghu ridatina tal arsh Alhamdulillahi mil al-mizan wa mundari lamma